Pak Anton, selamat siang. Ya, selamat siang. Kalau Komentarnya? Nah, komentar saya gini, kalau buat guru seharusnya eh, menyampaikan aspirasi nanti ada aturannya ya, misalnya di tempat yang sudah disediakan. Kalau mengganggu kepentingan umum itu seharusnya eh, merugikan semua orang jadi gurunya sendiri juga eh, jadinya jelek buat masyarakatnya gitu terus buat pemerintah tindak dengan tegas tapi tidak usah melakukan hal-hal yang sampai uh, melukai pendemo terus saya juga ingin menyampaikan kepada semua pihak ya sebetulnya sih gaji gede atau gaji kecil ukurannya nggak nggak pernah ada cukup kata cukup itu nggak ada penghasilan 10 juta juga kurang saya penghasilan 100 juta juga kurang kalau semua orang mau dikatakan cukup itu sebenarnya disyukurin aja berapapun hasilnya. Oh, kalau seperti kita kerja di Eropa, gaji kita 2000 euro. Tapi di sana, biaya kontrakan, biaya hidup, biaya sebagai kos dan sebagainya kan mahal. Makan sekali bisa setengah juta Bu, untuk satu kali kita makan siang atau apa tapi kan tidak ukuran gaji mereka 25 juta untuk -huh. Eh, uh, rupiahnya saya rasa mereka juga tidak akan cukup iya. karena sekali makan pun setengah juta jadi baik terima kasih Pak Anton Bapak Zainal selamat siang Iya, Bu silakan Pak Zainal iya saya sih komentarnya gini aja namanya juga kan buruh. bubunya itu bikin keruh <laughs> ya betul. makanya itu pemerintah itu yang ada aturannya lah masa pemerintah nggak punya aturan namanya jalan tol kan itu mengganggu orang lain yang nggak ada hubungannya dengan buruh maksudnya disingkirin jangan dikasih dibiarkan begitu ya mas ya baik terima kasih Pak Zainal Pak Joni selamat siang ya komentar saya singkat aja ya itu seperti negara ini nggak ada kepala negaranya jadi lebih baik SBY turun aja. Nggak perlu nunggu sampai bulan April. Pemilu dipercepat negara dalam keadaan darurat. Ya. Kalau seandainya pemerintah nggak bisa menidak buruh, ini memang ada korban. Bukan pelanggaran HAM karena dia sudah merupakan bagi orang pemakai jalan. Udah singkat aja begitu SBY suruh turun aja. Nggak perlu lama-lama lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Ibu ya kalau komentar saya kan serikat pekerjanya juga nggak bisa kerja gitu dan eh, usul buat pemerintah ya nggak perlu pemerintah kan tahu apa yang harus dilakukan yang penting jangan buang-buang dolar US tadi 14 ribu lagi terima kasih Pak Jimmy, silakan komentar Anda Pak Jimmy. Ya, pertama-tama dari sudut pemerintah saya selalu bicara. Pejabat kita ini kalau urusan gini-ginian nih, dalam tata petik tidak berduit. Nah, mereka itu gak ada yang mau betul-betul mikirin masalah ini. Gak ada dia ya, semua basa-basi aja penanganan tuh penanganan semua basa-basi jadi kemacetan ya dimaklumi lah karena aku gak punya waktu untuk ngurus ginian ya. itulah kalau kata pejabat-pejabat yang terkait sisi sebaliknya para buruh sadarlah para buruh kalian ini anak SD yang belum waktunya untuk di yang belum waktunya untuk dikasih kesempatan untuk berdemo-demo karena ini kalian ini semua eh, masih liar nggak tidak ada kematangan sama sekali cara berpikir yang perlu kita semua rame-rame mendemo supaya korupsi itu bisa hilang dari Indonesia. Karena kalau tidak ada korupsi, nggak usah naik gaji, daya beli kita tinggi karena barang-barang murah. Sadar kita ini semua barang mahal karena korupsi bukan masalah lainnya. Terima kasih. Baik. Asyam? Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Ya, sebenarnya kita memang harus menjaga ini, memimpin demokrasi jangan sampai demokrasinya kebebasan jadi masalah gitu. Jadi pemerintah memang harus punya kewajiban untuk menyiapkan infrastrukturnya. Misalnya ah, ada lapangan demokrasi. Di negara-negara maju begitu, ada lapangan demokrasi seperti di Inggris. Ada lapangan disediakan, orang di sana mau bicara apa saja, mau demo apa saja gitu. Jadi kalau nggak ada itu orang akan uh, ah, giat di jalan gitu. Jadi kalau ada lapangan demokrasi yang khusus, polisi hanya memberikan izin demo kalau di sana dilaksanakan, bukan di jalan-jalan dan ketertiban ini. Jadi soal kebebasan buruh menuntut upah dan lain, ya memang kita ini sudah 60 tahun lebih merdeka, jangan lagi dibandingkan dengan Vietnam dan Kamboja, ya enggak? gaji buruh kita itu tiga kali lebih uh, ah, gaji orang di di Malaysia misalnya tiga kali lebih tinggi daripada di Indonesia ini. Oke. Okay. Jadi investor di sana nggak ada mau yang gitu. Baik. Uh, Oke okay, ya. Terima kasih Mas Yan. Pak Tri selamat siang. Ya. Ya silakan komentarnya Pak. Sebenarnya untuk sebenarnya persoalan buruh ini adalah persoalan cukup uh, urgent karena eh, setelah kita dihantam krisis ekonomi 98 sehingga bangsaan Indonesia banyak diambil alih oleh asing sehingga bunga yang ditentukan oleh asing sekarang terlalu mencekik di dunia usaha sekarang diikutin dengan uh, diizinkannya UKM-UKM Jepang, Korea masuk Indonesia selanjutnya dikompori dengan kenaikan BBM dan dikenakannya USK UKM dengan pajak satu persen terhadap omset sekarang masih digoyang dengan adanya kenaikan dan buruh. Alhasil, tahun depan banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan lokal akan berjimpangan dan investor, investor asing akan mengurangi kekayaannya tahun 98 tidak mengambil alih perusahaan-perusahaan lokal menjadi pusat asing. Baik. Nah, itulah kita hanya sini. sementara tahun depan politikus dan pemimpin dengan Oke okay, Pak Tri kami telah terima maksud Anda Terima kasih banyak Saya beralih ke Pak Andreas Selamat siang Selamat siang Selamat Pak Andreas Mohon volume radio dikecilkan Pak Uh, kalau kita lihat ya Bu ya, coba kita perhatikan siapa sih pemimpin-pemimpin buruh itu? Benarkah dia itu bekerja bagi buruh apa? Yang kejadian banyak terjadi, yang buruh tahu, mereka di luar dari kelompok buruh itu sendiri mereka ngambil tip satu sampai dua persen untuk anggotanya. Cuma bila perusahaan itu tutup, kegiatan mereka pun lepas. Nah, mestinya pemerintah bikin aturan lain gitu. Jadi antara buruh dan eh, perusahaan ada namanya kompromi-kompromi yang bisa berjalan. Selama ini semuanya kan adu galak aja. Terima kasih. Baik.